Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah taala alhamdulillah malam hari ini kita semua kembali dimudahkan Allah taala datang ke masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah layaknya seorang muslim yang kemudian kita lanjutkan dengan tafakuh fiddin dengan tolabul ilmi yang tentunya kita berharap semoga apa yang kita lakukan bersama di sini ini Bapak Ibu mendatangkan ridho Allah Ta'ala dan menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Eh, menjadikan kita semua termasuk penghuni surga. Amin. Malam hari ini kita akan masuk judul baru yang bunyinya orang-orang yang pertama kali masuk surga. Kira-kira Bapak Ibu ingin pertama kali masuk surga atau enggak? Karena orang yang masuk surga Bapak Ibu itu ada yang masuk langsung tanpa azab tanpa hisab, ada yang masuk dihisab dulu lama, ada yang masuk tapi mampir dulu ke neraka. Nah, tentunya kita berdoa kepada Allah taala semoga yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama. Jazakumullah khairan Pak. Semoga nanti kita bisa berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Saya bacakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Itu beliau. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, Musa, Isa, tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Sedangkan umatnya adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, bukan? Masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, kok ono ya orang kok tidak mau masuk surga begitu. Makanya mereka bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Kok cek nemene mungkin begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man ani dakhalal jannata wa man asoni faqad aba. Man ani barang siapa mentaatiku Rasulullah fa dakhalal jannah dia masuk surga wa man asani dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba maka dialah yang tidak mau masuk surga jadi intinya itu mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara mentaati beliau? Makanya kita harus meramaikan majelis-majelis ilmu. Kita harus senantiasa menambah ilmu Bapak Ibu. Dengan ilmu ini kita tahu mana yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang beliau larang kita untuk mengerjakannya, mana yang beliau benci, mana yang beliau perbuat, mana yang tidak itu Nah ini hanya diketahui lewat il ilmu. Makanya beliau mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Kalau ada orang muslim tapi tidak mau menuntut ilmu syar'i berarti berdosa karena menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wa wajib begitu. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau. Jadi setelah beliau masuk Bapak Ibu, orang yang pertama kali masuk adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Saya adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan ati babal jannati yaumal qiyamah. Saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Nah, tentunya ini setelah hisab Bapak Ibu. Karena orang-orang yang masuk surga tanpa hisab melalui pintu sebelah kanan sudah masuk dulu tanpa hi hisab. Insya Allah panjenengan semua kelompok ini. Amin. Okay. Nah, ini berarti ashabul yamin, orang-orang yang masuk surga melalui hisab setelah melewati jembatan sirat, mereka sudah di halaman surga, mau masuk surga kok pintunya masih terkunci terkunci Ati babal jannati yaumal qiyamah Saya akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat Fa astaftih maka saya minta dibukakan Assalamualaikum mungkin begitu ya Nah Fayaqulul khazin Penjaga surga bertanya Bukan Ridwan Bapak Ibu Kalau Ridwan itu rupanya hadisnya tidak sahih termasuk malaikat Israel pencabut nyawa itu juga tidak ada hadis yang sahih menyatakan demikian dalam hadis ini Al-Khazin penjaga surganya bukan nama orang Al-Khazin itu penja penjaga tapi kalau penjaga neraka Malik memang ada dalam Al-Qur'an waqalu ya maliku liyakodi alaina rabbuk naudzubillah penghuni neraka berkata ya maliku wahai malik liyaqdi alaina rabbuk wastala biarkan robmu mematikan kami saja Kenapa Bapak Ibu kok mereka ingin mati? Karena penghuni neraka itulah yang mutu fiha wala yahya. mati ndak hidup. Karuan mati diekek-ekek ndak kroso gitu kan. Ini ndak mati tidak urip gitu. Sementara mereka melihat orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat nggak pernah syirik tapi mengerjakan dosa-dosa besar mungkin pernah bunuh orang mungkin makan riba mungkin pernah berzina naudzubillah pernah main judi miras segala macam tapi nggak pernah musyrik tapi sholat lima waktu begitu ahli kiblah istilahnya nah mereka ini setelah masuk neraka setelah digosongkan eh, sampai jadi arang mereka dibuat mati pak Ketika mereka dibuat mati, makanya orang-orang penghuni neraka berkata kepada malaikat Malik, "Wa qalu ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, wis biar Robmu mematikan kami saja. Karena mereka enggak enggak mati-mati. Sementara ahli tauhid kok mati gitu kan? Kan enggak merasakan panasnya api begitu. Nanti ada penjelasannya. Nah, apa jawaban malaikat Malik? Qala innakum makithun. Malik menjawab, sesungguhnya kalian abadi di sana. Jawabnya kapan Bapak Ibu? Ada yang mengatakan setelah 40 ribu tahun. Ada yang mengatakan dijawab itu setelah umur dunia. Panjenengan tahu berapa umur dunia ini sejak Allah menciptakannya? Tidak tahu, lama sekali. Nah, itu disebutkan Malik. Kemudian untuk Israel tidak ada, yang ada itu malakul maut dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah yang mematikan kalian adalah malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Di sini khazin bukan Ridwan Fayaqulul khazin penjaga surga bertanya, "Man anta?" Sinten peyan gitu kan. Qala faakul saya menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sang penghuni apa sang penjaga surga berkata, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." untuk mula saya diperintahkan tidak membuka untuk seorang pun sebelummu. Jadi yang pertama kali buka pintu surga siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Fa akhadha maka dia menggenggam tanganku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menggenggam tangan Nabi? Jibril. Fa'arani babal jannah allati tadkhulu minhu ummati. Jibril menunjukkan kepadaku pintu surga yang umatku akan masuk melalui pintu tersebut. Faqala Abu Bakar Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah wadittu anni kuntu ma'aka Hatta anzura ilaihi." Ya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saya itu pingin banget Kalau tadi pas jenengan sama Jibril itu Saya ikut di sana biar bisa melihat juga Kata Abu Bakar Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ama innaka ya Abu Bakar Ketahuilah engkau wahai Abu Bakar awaluman yadkhulul jannata min ummati orang yang pertama kali masuk surga dari umat umatku. Jadi kemungkinan ketika Nabi ngetuk pintu itu Abu Bakar sudah masuk bersama siapa? Bersama orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, kemudian ada yang unik Bapak Ibu tentang perempuan janda. Tapi nggak usah gitu. Nanti ibu-ibu jadi janda semua loh. Iya, jadi dalam Musnad Abu Ya'la hadisnya sahih ya. Kalau dhaif ya enggak usah tak sebutkan ini sahih masalahnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana awwalu man yaf man yuftahu lahu babul jannah." Saya adalah orang yang pertama kali dibuka untuknya pintu surga. Ya dibuka untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam illa annahu ta'ti imra'atun tubadiruni hanya saja kok tiba-tiba ada wanita itu nyelonong gitu loh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buka, tok tok tok tok, ya dibuka. Nabi masuk, langsung ada wanita masuk. Nabi kaget, bertanya malaki man anti, loh, ada apa? Jenengan sinten gitu kan? Nah, wanita itu menjawab, "Ana imra'atun qa'attu ala aitamilli." Saya adalah wanita yang fokus menghidupi anak-anak yatim yatimku. Jadi wanita ini Bapak Ibu setelah apakah diceraikan suaminya, apakah ditinggal mati suaminya, dia itu menghidupi anak yatimnya sendirian. Sampai jadi orang gitu loh. Jadi nggak sempat mikir mau nikah lagi dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi saya bilang nanti ibu pengen jadi janda semua gitu kan. Ya, tapi ini bukan berarti Bapak Ibu bukan berarti sebagai dalil kalau ada wanita janda kemudian tidak boleh nikah, ndak gitu kan. Kalau misalkan ingin menikah lagi ya monggo. Cuma keutamaannya Allah Subhanahu wa taala karena kemurahannya memberikan kepada wanita yang seperti itu tadi itu orang yang bareng masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sifat kelompok pertama yang masuk surga tanpa hisap. Mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu semua beserta keluarga termasuk kelompok ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala zumratin Sesungguhnya kelompok pertama Zumrah itu kelompok kelompok Pakai zai Kalau pakai ju Jumrah atau jamrah itu Melempar itu Jumrah akoba Jumrah wusta sugra. Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga Masya Allah ala suratil qamari lailatal badri wajah mereka Bapak Ibu bersinar seperti bulan saat purnama Masya Allah jadi nggak ada lagi orang-orang yang mungkin ketika di dunia meskipun dari Afrika, dari Habasya, tapi kalau penghuni surga begitu wajahnya nanti. Tsummaladzina yalunahum kemudian orang-orang yang setelah mereka ala asyaddi kaukabin durriyin fis samai idoatan wajahnya seperti bintang paling bercahaya di langit nah ini ashabul yamin la yabulun ketika mereka masuk surga tidak pipis wala yataghawwatun tidak BAB wala yamtakhitun nyun sewu mukhat itu ingus jadi kalau kita khoek tuh, nah itu yang tahid. Nah, penduduk surga enggak pakai nggak pakai kwek-kwekan tadi itu. Walayat filun enggak pakai meludah. Meludah itu kalau meludah besar dalam bahasa Arab itu uh, eh, basoko yabsuku itu meludah besar. Kalau tafalayat filu itu meludah kecil tuh gitu itu meludah kecil. Nah ini walayat filun mereka tidak meludah meludah kecil. Amshatuhumudzahab sisir mereka emas. Warashhuhumul misk rasah itu keringat mereka itu baunya harum seperti kesturi masya Allah. Wamajamiruhumul uluwah mijmarah mereka adalah al-uluwah. Mijmarah itu kalau panjenengan pas umroh ya atau haji atau pas Ramadan ya itu di Masjid Nabawi diambil juga banyak dan sekarang banyak masjid seperti itu itu ada tempat yang pembakaran areng ya pembakaran areng itu kemudian dikasih kayu gaharu itu kan baunya huarum nah itu di dunia pak kalau al-uluwa maksudnya tempat pembakaran kayu gaharu mereka itu itu nggak pakai dibakar, keluar asap sendiri gitu. Itu makna wa majamiruhumul uluwah ya. Mijmarah mereka adalah uluwah yaitu batang yang nggak pakai dibakar tapi keluar sendiri. Nah, wa azwajuhumul hurul ain istri-istri mereka adalah al hurul ain bidadari al hur itu yang hitam jadi bola hitamnya bola mata hitam itu besar al ini itu mata jadi disebut al hurul ain itu adalah bidadari bidadari yang matanya jelita hitam pekat dan lebar begitu akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid mungkin ibu-ibu yang di dunia bertanya-tanya lu kok iso urip bareng-bareng ngono gak cemburu ta gitu kan ndaklah penghuni surga kok makanya wanita penghuni surga itu nggak pakai cemburu-cemburuan ya akhlaquhum akhlak mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khuluqi rajulin wahid seperti akhlak satu orang. Jadi semuanya itu sama akhlaknya. Ala surati abihim Adam. Mereka semua seperti bentuk bapak mereka Adam. Ya. Situ nadhira'an fis sama yaitu 60 hasta tingginya ke langit. 30 meter Bapak Ibu. Jadi penduduk surga itu tinggi-tinggi nanti. Dan masih ingat berapa umur mereka? ya antara 30 dan 33 tahun. Jadi nggak ada orang tua, sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada. Tapi untuk yang meninggal sebelum balik itu nanti menjadi pelayan surga. Itulah yang disebutkan wildanum mukhalladun ya, disebutkan dalam surat Al-Insan atau al ad yang diawali dengan hal ata 'alal insani hinum min minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nanti di sana ada wildanun mukhalladun. Jadi anak-anak kecil dia abadi. Mereka sebagai pelayan surga. Hadis kedua, tadi hadisnya ini sahih Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Mirip-mirip ya redaksinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awalu zumrotin talijul jannata kelompok pertama yang masuk surga suratuhum ala suratil qamari lailatal badr ya wajah mereka seperti wajah rembulan pada malam purnama. Cuma nggak disebutkan kelompok kedua hadis ini. La besukun mereka tidak meludah ludah besar. Wala yadfuluna fiha dan tidak meludah kecil yang titik itu yang tul itu ya. Wala yatamakhatuna fiha, mereka juga nggak mengeluarkan ingus di surga. Wala yataghawwatuna fiha dan mereka juga tidak BAB dalam surga aniyatuhum bejana-bejana mereka wa amsyatuhum dan sisir-sisir mereka adzahabu wal fiddah emas dan perak apakah sama dengan emas perak dunia tidak sama kesamaannya di sini Bapak Ibu cuma pada nama saja adapun hakikatnya sangat jauh ber berbeza kata orang Malaysia wa majamiruhum minal uluwah sama ya mijmarah mereka adalah batang gaharu yang tanpa dibakar mengeluarkan sendiri aroma wa rashhuhumul misk keringat mereka adalah kasturi walikulli wahidim minhum zaujatan masing-masing mereka itu memiliki dua istri Yeah, dua istri ini sebelum ada dapat bagian penduduk neraka gitu kalau kita membaca ulaika humul warithun mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun yaitu orang-orang yang mewarisi firdaus mereka abadi di dalamnya itu di luar dua ini Bapak Ibu dan tentu yang menjadikan seseorang layak mendapat warisan paling banyak adalah apa amalnya. Semakin banyak amal, semakin banyak pahala atau balasan yang dia dapat dapatkan. Makanya orang yang dulu sudah beramal soleh, ketika masuk surga menyesal. Ya Allah, biarlah poyo kata tambah amal solehku. Nek tak tambah amal kalau tambah wake balasannya diberikan Allah kepadaku begitu. Nah, disebutkan dalam hadis Bapak Ibu bahwa masing-masing orang itu punya kaplingan dalam neraka, punya kaplingan dalam sur surga beserta isinya. Sak rumah, perabotan semuanya, sak pelayan-pelayan pembantu semua, sak istri-istrinya di situ. Nah, kalau orangnya masuk neraka kan kosong, gitu kan? Nah, itu itu nanti diwariskan kepada orang muslim yang patut mendapatkan warisan kalau e, lewat amal tadi semakin banyak amalnya, semakin besar kemungkinannya mendapat jatah wari warisan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la min minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Meski engkau itu berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Senyum tok lucu cek rapote gitu kan. Kadang-kadang ya ya memang mungkin karena banyak masalah ya Makanya sampai di Cina itu latihan, Pak. Latihan biar biar senyum terus itu gini, pakai pensil. Jadi biar kelihatan senyum terus. Ya, karena kita sudah bukan anak-anak lagi memang. Kalau anak-anak itu kan polos, gak ada beban, gak ada masalah, tertawa terus mereka. Tapi orang dewasa banyak beban, difikirkan apalagi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala malah nggak bisa tidur gitu kan nah makanya tersenyum itu susah Nggih. dan dalam hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai sampah yang ada di masjid pun itu ditunjukkan kepada beli beliau maksudnya kalau ada kesempatan berbuat baik jangan disia-siakan Nggih. Karena meskipun sedikit tapi lama-lama kan menjadi bu bukit famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ada lubang, ada paving cuplak balik no. Ada itu kok jalannya nggak rata, ada rezeki itu kok no sertu gitu kan? Itu ahli surga itu. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Kemudian walikulli wahidim minhum zaujatan bagi masing-masing mereka dua orang istri. Ini selain jatah warisan tadi. Yara mukha saqaihima min wara'il lahmi minal husn. Dia melihat ya, dia melihat isi betis keduanya dari balik dagingnya karena saking indahnya. Jadi dia melihat sum -sum kedua betis istrinya Bapak Ibu dari balik daging karena begitu indahnya. Ya bisa dibayangkan nggih. Masa dari kaca gitu kan. La ikhtilafa bainahum. Ini penduduk surga ini. Nah, kalau ada wanita seperti ini berarti itu calon wanita sur surga. Tiada perselisihan di antara mereka. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudz dan tiada rasa benci, tidak marah-marahan, tidak benci bencihan Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Bayangkan kalau hatinya sudah seperti eh, hati satu orang, ya tidak ada cemburu, nggak ada mangkel, nggak ada dendam, nggak ada iri gitu kan. Allah ta'ala bukratan wa asyiya mereka senantiasa bertasbih kepada Allah taala pada setiap pagi dan petang jadi disebutkan dalam sebuah hadis itu Bapak Ibu zikirnya atau tasbihnya penduduk surga itu seperti penduduk dunia bernafas kan ketika bernafas ini kan nggak ada beban kan? Bernafas terus ya alhamdulillah mudah-mudahan nggak pernah terkena corona aja gitu kan. Nah, itu nanti penduduk surga juga seperti itu gitu. Jadi mereka tasbih dan zikirnya itu seperti kita bernafas sekarang. Kita butuh itu tapi kita nggak merasa eh, terbebani. Insya Allah demikian. Sekarang orang-orang yang masuk surga tanpa hisap ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Gak ada nggih? Gak, gak ada wis. Monggo Pak, silakan. Mm -mm. Yeah. Nggih, betul seperti itu. Jadi setiap orang itu dia punya kaplingan di neraka, punya kaplingan di surga. Nah, ketika orang kafir dia kan masuk neraka, otomatis kaplingan di surganya kosong gitu. Sebaliknya ketika orang ini masuk surga, kaplingan di nerakanya kosong itu diwariskan kepada orang kafir yang paling kurang ajar itu. Ya karena kan kadang-kadang meskipun sama-sama kafir kan beda ada kafir tapi bagus ya ada kafir tapi bencinya kurang apa bencinya minta ampun suka apa nah itu ya masing-masing itu ada balasannya nanti may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah Okay. sekarang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab telah disebutkan sebelumnya. Masih ingat tak, ah? Bapak Ibu? Nanti insya Allah akan ada lagi penjelasannya. Yang mereka nggak minta ruqyah, tidak tatoyur segala macam itu loh. Dulu sudah pernah, tapi insya Allah nanti ada lagi mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat takwa dan amal soleh setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencapai tingkatan tertinggi ketakwaan dan amal soleh. Jadi intinya iman dan amal soleh. Iman itu tauhid, Bapak Ibu. Orang-orang ini tidak dihisab, tidak ada mizan atau timbangan amal dan tidak ada catatan-catatan. Ini catatan apa maksudnya? Kan masing-masing orang itu kan diperlihatkan catatan amalnya kan? Ada yang mendapatkan catatan amalnya lewat tangan kanan, ashabul yamin. Ada yang mendapatkan catatannya lewat tangan kiri disebut ashabus shimal. Nah ini mereka nggak pakai kecuali catatan yang di dalamnya tertulis kebebasan dari Allah dan Rasulnya. Jadi mereka nggak ada catatan kecuali ini bebas masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Mereka adalah kelompok pertama yang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan secara rinci sifat mereka. Dari Saal bin Saad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sifatnya tadi yang sudah kita ketahui kan masuk surga wajahnya seperti rem rembulan sinarnya itu. Nah, sekarang jumlahnya Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadukhulanal jannata min ummati sab'una alfa. Sungguh akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Mutamasikun, mereka itu bergandengan tangan akhidun ba'duhum ba'dan satu sama lain saling berpegangan masih ingat berapa lebar pintu surga al-babul aiman dalam Seribu? Seribu empat ratus kilo yang lain halo gimana Pak Taufik Dua ribu? Seribu? Gimana Pak Awi? 1200 iya ya antara 1160 sampai 1250-an nggih tidak salah insyaallah ya, ya jadi itu itu uh, pintu surga lebarnya antara Makkah dengan Hajar di Bahrain atau antara Makkah dengan Busro yaitu perbatasan Syria dengan Turki itu Busra tempat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa rahib namanya siapa Buhairah ya nah la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum tidak masuk yang pertama dari mereka sampai yang terakhir itu masuk bareng dengan dia jadi bergandengan tangan Pak menyamping begini ya, bukan satu. Jadi bareng semuanya. Wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badr. Ya, wujuhuhum wajah mereka itu seperti rembulan pada malam purnama. Nah, ini ada berapa tadi? 70 ribu orang. Di antara anugerah Allah, nikmat serta kemurahannya dia memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap satu orang dari puluh ribu orang itu puluh ribu yang lainnya. Jadi ketika Nabi Muhammad disanggupi Allah ada di antara umat beliau itu yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab puluh ribu Bapak Ibu beliau minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala Beliau mengatakan u'titu sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Aku diberi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Wajah mereka seperti rembulan pada malam perpurnama wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid dan hati mereka seperti hati satu orang. Kata beliau, fastazattu rabbi azza wa jalla fazatani. Maka aku minta kepada Robku tambahan. Dia pun menambahkan ma'akulli wahidin sab'ina alfa dia menambahkan pada setiap satu orang ada 70 ribu orang lainnya. Berarti 70 ribu kali 70 ribu ada berapa? <clears throat> Dalam Iya, 490 juta, nggak kurang banyak. Iya. Nah, jadi itu 70 ribu kali 70 ribu. Nah itu ada hadis lagi, ada tambahan lagi Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa adani Rabbi an yudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan Robku menjanjikan kepadaku bahwa 70 ribu orang dari umatku akan dimasukkannya ke dalam surga. La hisaba alaihim wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab ma'akuli alfin sab'una alfa pada setiap seribu orang ada tujuh puluh ribu yang lain wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi ya dengan tiga genggaman lain dari kedua genggam tangannya Kalau kan punya genggaman tangan Bapak Ibu jadi disebutkan dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qaddarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi biyamini wa ma qaddarullaha haqqo qadri mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah padahal bumi itu berada dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat was samawati matwiyatun biyamini dan langit-langit langit itu dia lipat dengan tangan kanannya. Nah, tadi ini Bapak Ibu 70.000 ribu kali 70.000 ribu ditambah tiga kali dua genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau bumi saja itu pada satu genggaman tangan Allah, ini dua malam berarti banyak. Jadi panjenengan tidak usah putus asa, doa aja terus sambil berusaha memperbagus amal, mudah-mudahan bisa masuk ke sana. Ya doa dulu, kok amin tok wae. Ya doanya Allahumma rizqnil firdausal a'la biwajhik. Ya Allah anugerahkan kepadaku firdaus yang paling tinggi dengan wajahmu min ghairi azabin wala hisab ya tanpa azab maupun hisab begitu. Cuma untuk masalah genggaman tangan ini Bapak Ibu itu tetap kaidahnya e, adalah jangan diserupakan dengan tangan makhluk. Karena Allah mengatakan walam yakul lahu kufuan, ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun juga mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11 laisa kamitslihi syai Allah tidak serupa dengan siapapun wa huwas samiul basir dan Allah maha mendengar maha melihat Maksudnya apa? Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak serupa dengan pendengaran penglihatan siapapun dari makhluk gitu. Nggih. Okay? Insya Allah demikian. Nah, itulah makna mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Hawadis itu makhluk. Sudah habis ya. Berarti nanti insya Allah kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum kita tutup. Jadi tidak ada alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan e, pertemuan kita pada malam hari ini sebagai amal soleh yang sangat memberatkan timbangan amal kita nanti. Sebelum kita tutup mari kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.